pengenalan yang sempurna akan mendatangkan husnuzon. Kenapa bapak husnuzon dengan ibu? Karena bapak kenal betul dengan ibu. Apa tak kenal saya dengan dia Pak Ustadz? Istri saya. Macam jeruk dipijak gajah pun mukanya saya tengok macam senyum juga. Kalau tetangga enggak. Ibu tu tengoklah berkerut wajahnya. Suuzon dia, dia tak kenal. Makanya ada ungkapan awaluddin ma'rifatullah. Bukan hadis Nabi. Ungkapan ulama. Perkara pertama dalam agama ini adalah mengenal Allah. Maka kalau sudah kenal dia, segala perbuatannya itu indah nampak. Bagaimana kami mau mengenal Allah Pak Ustaz? Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus. Ya salam ya mukmin ya muhaimin ya aziz biar supaya mudah anak-anak kita menghafal dituliskanlah di dinding ya muhaimin ya aziz ya jabbar ya mutakabbir ya khaliq ya bari Bagaimana kami bisa tahu ini maknanya Pak Ustaz? Diadakan pula pengajian Asmaul Husna setiap Sabtu jam 10 bersama Dr. Haji Mustafa Umar. Ustadz tahu dari mana? Sabtu yang lalu beliau datang. Saya tengok, Ustadz mau kemana? Jam 10 nanti ada kajian Asma'ul Husna. Mengenal Allah dari nama-nama yang baik. Ya Ahad, Ya Somad. Tentu boleh pula sebut Asma'ul Husna. Oleh sebab itu maka mengkaji Al-Asma'ul Husna saya ini bergelimang dosa Pak Ustaz. Apakah Allah memaafkan saya? Husnuzan. Buka Quran hai saudaraku. Buka. Apa yang pertama ditengok? Bismillahirrahmanirrahim. Allah menampilkan dirinya dengan sifat yang paling lembut. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah most gracious, most merciful. Bahasa apa tuh Pak Ustaz? bahasa kampung kami lah. Rahman. Tidak diawalinya dengan Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahman. Nah, kenapa Ar-Rahman? Bismillahirrahman. Semua mendapat rahmatku. Kapir dapat Yang menyembah batu dapat Yang menyembah kayu dapat Yang menyembah lembu dapat Yang menyembah hantu pun dapat Subuh ni Siapa yang paling cepat bangunnya subuh ni Maka dia dapat rezeki Walaupun dia menyembah hantu Menyembah pokok kayu Menyembah lembu Menyembah batu Rahman Tapi ada yang hanya mendapatkan rahmat Allah dan ampunannya Siapa itu? Ar-Rahim rahim maka jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. La tayasu min rauhillah. Jangan kau putus asa dari rahmat kasih sayang ampunan Allah. Inna la asu min rauhillah illal qaumul kafirun. Yang putus asa itu hanya orang kafir saja. Allah memaafkan silap saya Pak Ustaz. Allah memaafkanmu saudaraku. Semua botol kamput tua, bir, mix-mix, kars, vodka, semua ku minum Pak Ustaz. Allah memaafkan dosa. Semua tempat judi zina ku lakukan. Allah mengampunkan dosa. Husnuzan kepada Allah. Jadi Allah maafkan saya Pak Ustaz. Iya. Kalau gitu saya tobat lima tahun lagi lah Pak Ustaz. Apa beda husnuzan yang hakiki dengan husnuzan yang batil? Kalau dengan husnuzan itu bertambah kualitas iman dan amal solehnya, maka dia sedang dalam keadaan husnuzan fi'lul khairat wa tarkul mungkarat apa beda orang husnuzan yang benar dengan yang salah Pak Ustaz fi'lul khairat makin rajin beramal soleh wa tarkul mungkarat cepat meninggalkan yang mungkar maka itu husnuzan tapi kalau sudah dijelaskan Ustadz dengan husnuzan dia nyantai kamu kenapa belum juga lagi sholat? Ah, kita husnuzon aja sama Allah. Allah itu kan maha pengampun. Itu bukan husnuzon. Itu namanya maghrur. Mim, rain, ra, waw, ra. Maghrur. Apa arti maghrur? Tertipu. Maghrur. Bukan mangkur. Nah, yang banyak di Youtube sekarang, amar ma'ruf nahi mangkur. Maghrur tertipu dia dengan setan. Jadi hati-hati. Makanya sebelum baca Quran, kita korak al-Quran, kalau kau baca Quran, fasta'iz billah, minta lindung kepada Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kenapa minta lindung kepada Allah sebelum baca Quran? Supaya jangan sampai menyelewengkan penafsiran Al-Quran. Peminum khamar tahu dia kalau dia sedang berdosa. Aku berdosa nih Pak Ustadz sedang mabuk. Pecandu narkoba sadar dia sedang buat dosa. Saya sebenarnya tahu Pak Ustadz jual narkoba ini salah. Tapi gimana lah rumah belum bayar, anak menangis, istri melahirkan. Pezina tahu dia bahwa perbuatan itu dosa. Tapi yang paling mengerikan orang yang ngaji tapi menyempele, menyelewengkan penafsiran Al-Quran, dia menyangka sedang berbuat baik. Nilai yang hati-hati. Saya husnuzon pada Allah tuh Pak Ustaz. Makanya apapun dosa saya, saya tetap enjoy aja. Kita yang penting husnuzon. Ente bukan husnuzon, ente makrur, Sedang tertipu. Siapa yang menipu? Setan. Ditipunya, itulah namanya talbis iblis. Tipis-tipis dia. Talbis iblis menyangka sedang berbuat baik padahal sedang berbuat buruk husnuzan membuat orang menjadi rajin beramal jadi Pak Ustadz Allah memaafkan dosa saya selama ini iya innallaha la yaghfiru an yushraka bihi Allah tak mengampunkan dosa syirik kalau kau tetap berada di dalamnya wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha Allah mengampunkan dosa yang lain segera dia bertobat mandi tobat Sholat sunat taubat, memperbanyak istighfar, digantinya segala yang buruk-buruk menjadi baik. Illa man taba bertaubat wa amana beriman wa amila amalan soleh beramal soleh mereka itu yubaddilullahu sayyiatihim hasanat semua yang buruk-buruk diganti Allah dengan bukan hasanat hasanat satu kalau banyak hasanat Muslimat satu Kalau banyak Muslimat Mukminat satu Kalau banyak Mukminat Hadirat satu Kalau banyak Hadirat Muslimin muslimat Mukminin mukminat Hadirin hadirat Yang sudah nikah dan sudah sunat